ini. Sadrenge kalau terus kayak ngaji nih, niki enten sing badhe mualaf, monggo munggah panggung sing badhe sadat. Tadi ada dua orang, yang satu dari Gresik, yang satu dari Jogja. Oh, Kalimantan. Mana-mana? Yang lain tadi mana? Sing badhe mualaf pergi, depannya Pak calon Bupati Bluroni. Monggo Ibu saking Gresik wau. Niki saking pundi? Kalimantan. Bocah Pak Wiratomo pun di, Sing Yogyo. Monggo sampe pergi, pergi, pergi, pergi. Minggah mriki mboten ana apa, Bu? Mriki mboten ana apa. Nah. Dadi lha ana sing takon, "Miftah kalau ngaji karo miso-miso apa ana hikmahe?" Lha iki hikmahe iki lho. oh, kemindil. ya. Monggo mriki Bu, mriki mriki mriki. Tolong Mas e, dikasih mic. Pak Wiratno wae bocahe Pak Wiratno pundi sing badhe mualaf? Pak Wi, Iki pengen malah pengen kafir iki. <laughs> oh santri. Sampun Pak Wi, bocah jenengan Pak Wi. Oh, mriki-mriki sekalian. Engkang badhe sadat monggo. Yang dari ganti warna mana ganti warna? Oh, tong mriki-mriki. Oh, monggo monggo Bu. Engkang pundi? Kali kalian apa? Oh, dia membar ngising. Wah. Angel, angel. Lah wong kiye dihowak iki piye iki? Pundi? Oh, ganti warna yang ini. Sing Kalimantan iki to? Oh, Pak Nardi. Ngimpun-pun niki berarti. Namine Ibu sinten? niki sing niki jenengan nggih. Namanya Emi Dwi Setiti. Emi Dwi Setiti. Dwi Setiti. Setiti. Saking pun Bu Emi. lo asli Jember namun pun wonten Gresik. Oh, Gresik. Agama sebelumnya? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Satunya Ibu siapa? Ibu Sri Artuti. Sri? Sri Artuti. Oh, tapi pikir Astuti tak gibuk pada bojoku. Untung Ar, Artuti. Saking pundi Ar Artuti? Aslinya Kalimantan. Kula aslinya Prambanan. Lu sing ngomong Kalimantan mau sopo? Iya, Tapi eh? tinggalnya eh? di Kalimantan, Mas. Oh, tinggalnya di Kalimantan. Iya. Oh. Angel, angel. Angel temen tuturanmu. Agama sebelumnya apa, Ibu? Memang awalnya saya Islam, terus kemudian hmm. uh, masuk oleh ikut suami uh. Uh, ah, di Kristen Protestan. Oke, okay. masuk Islam bukan karena paksaan, gih? Kalau ibu dari Gresik tahu Gus Miftah dari mana ibu? Dari YouTube. Oh dari YouTube, hmm. wali YouTube. <laughs> Belum masih mam, dajal, wali YouTube. Mula <laughs> ngono sih, sing diposting sing api-api win. oh. oh. Besok ya, wawin tak gak film lah, Banci Tobat. Kalau Ibu siapa? Artuti sudah tahu Gus Miftah dari mana? Dari teman. Oh, dari teman. Iya. Oh, dari santrinya Gus Miftah, dari teman. Ngono ora apa-apa, wis sing lemu-lemu kuwi. Ora apa-apa dirani lemu. Ora apa-apa aku dirani lemu mergo mangan sego. Daripada kowe kuru gaweane mangan kanca. Iya. <laughs> Ya, ya ya ya ya ya ya. Angel angel. Mun sakit sadat. Yang ini dereng. Ya, satu-satu aja digantian ke Ben pernah salah. Pun sedanten nyakseni beliau-beliau berdua masuk Islam tanpa ada paksaan dari siapapun. Saya juga tidak pernah mengenal beliau sebelumnya, nggih. Semua semata-mata karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jenengan nyekseni tiang sadat waktu ini kalian nyuwun kali Gusti Allah. Ya Allah, muga-muga jenengan netepakan iman lan Islam kula lan mugi-mugi panjenengan mboten sekali-kali mematikan kulo dalam keadaan non Islam tetap dalam keadaan iman dan Islam amin Allahumma amin soalnya sing jamin itu namun Gusti Allah kayak layarnya keter kalau kayak zaman TVRI zaman Bian, kalau tahun rong ewu rong puluh layarnya keter gitu kayak TVRI zaman Bian. Kaya sepeda zaman pelombir. Masa ya apa dan dandani anten ngene-ngene. chance Musro. Ana. Iki Ibu sinten namine apa? Bu Emi. Emi Rian nggih. Emi Emi Dwi Setitik. Nah, Emi Dwi Setitik. Setitik ya. Lah yo ya butuh kawe ora. Ibu wa tindak mriki kali sinten? Piyambakan. Piyambak. Nitih nopo? Bis. Bis. Lajeng Allah. jemput. Saking Gresik jam pinten? Jam walu. Jam walu. Walu jeng wau. Masya Allah. Ini lawang mesti niat tenan ya. Langsung dijemput kalian santri sembah Santri. nggih santri. Masya Allah. Mungkin ongkos bisa kalau ganti. Ya Bun ya. Nah, diganti. Ongkos haji, ya tak dongake. Nggih. Khusus wawin tak inap di hotel ning sekamar kali Sumanto. Asalah. Terus kula nggih bis. Gus. Sama kowe ngebis kowe. Ya, engko tak cepitke bokong bis. Bu Emi Dwi Setiti, diterokke Gus Miftah nggih. Nggih. Mike diagem. Ashadu. Ashadu. An. An. La ilaha. La ilaha illallah. Illallah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya. Bahwa tidak ada Tuhan. Bahwa tidak ada Tuhan. Kecuali Allah kecuali Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi. Dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benar bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. Utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, insyaallah. Bu siapa mau? Artuti. Ya. Siapa sebelum Artuti namanya? Sri Artuti. Dwi Artuti. Sri Artuti. Oh, Sri Artuti. <laughs> Sorry, Bu. Beja langsung kundur tengah Kalimantan melih. Oh. Dang Bali Sri. Kita ini anu masih mam ya. Jadi wong nyahadat ke wong suwante iki mending ora haji. Tarik Gus. Tarik sis. Monggo. Monggo. Ya Allah. Tarik Sri matamu tarik Sri. Ini tarik apa nih kok tarik Sri? saya kira dari wong top aja gayawe kemarin podading hari ini semangka uh, kemarin dianggap penting sekarang bukan siapa-siapa oh. <laughs> oleh ya. oh, jeru eh dibayar mergo cangkeme sih Wah, Bu Sisa ini saat ini nomor kali Bu Sri Artuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu. Ashadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu Wa Anna an Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah saya bersaksi saya bersaksi dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah kecuali Allah dan saya bersaksi dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. Utusan Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nawwir qulubahuma binuril iman, binuril islam, binuril Quran, binuri sayyidina Muhammad. Binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kula dhewe mboten paham nggih kok wong niku kula wingi teng Jakarta nggih tiang kalih sak keluarga, tiang Cina. Gus, saya pengen masuk Islam, mohon dibimbing. Dan insya Allah benjang tanggal pitu likur pas kula syuting teng Jakarta ada satu artis yang sudah kontak ke Mas Awan, manajernya Abah di Jakarta untuk menjadi seorang muslimah. Pengen syahadat. Semoga-moga koncone dhewe tambah kathah nggih. Amin Allahumma amin. Ya Allah, kalau ada barangnya hadat dengkul dengkulku lemes banget nih. Semoga-moga anu gih istiqomah gih. mungkin tak wenehi gitu ku rukuh. rukoh. rukuh. Termasuk wawin, tak kayak rukuh. Oh, sarung toh. Oh, tobat. Oh, Mas Dori monggo, enggak Pindah meleh Oh, Mas Nada. Oh, tamu. Enggak mriki sing tamu meneh sapa kuwi? Alhamdulillah. Oh, Pak Abdul Halim Bantul. Wah, mriki, dina mriki. Karo sapa sini? Oh, Pak Agus, Pak Bub. Ya, wis. Pokoke pondok iki niki kebak calon. Pokoke mbuh kabeh tak tampa pokoke iki. Hmm. Enggak pinarak mriki. Lah, iki ana telu berarti ana Blora, Bantul, karo Sleman. Pak Alim Riki, jajar kali cah bluroni. <laughs> Protokoler, tos. Nah, meriki, meriki. Pak Agus meriki, meriki, meriki, meriki, meriki, meriki, jajar meriki. Wayang-wayang meriki. Nah, meriki. Kuabe teko, anu sing duit raya. Wah, ya Allah. On, bocah-bocah laskar lungguh kono we, rasa lungo, ya, kono, kono. Kono. Ah, lungguh kono lungguh. Lah sekarang wedi kotor yo apa. Eh lungguh ning isor aja ning kono nutupi ning isor lungguh. Lungguh lungguh lungguh lungguh lungguh lungguh lungguh. wiki apa meneh iki? pas. Lha iki ketoke ning arep panggung nyoh ngono begitu mulih bayar bah ngono e. Eh jan angel angel. Salu ala Nabi Muhammad. Eh ini wau barnya hadat ke tiang wanci ini, niki kulo jeng nyuwok wong telu niki. Iki mau janji. Niki bocah kulo saking bluro wingi wakil bupati. Niki santri kesayangannya Gus Ali Tulangan Sidoarjo mereka, we sampai sudah di bupati lali giyebuk karo. Nggih soalnya niki melu kula mendangu Pak Arif Roman niki. Ya dongake muga-muga jadi Bupati Blora. Pak Halim gebuk raya. Ora lah Pak Halim kiai soalnya. Ya saat ini Pak Arif, Pak Abdul Halim, kalian Mas Agus semuanya berdiri. Berdiri gerak. Menangan kiai kok. Ah. Mikin di mikir. Percalon tak kasih waktu 3 menit. Hmm, dari Pak Arif yang duluan pertama datang. Mikirin. Yang pertama calon Bupati Bluro, Saudara Arif Prokman. Waktu 3 menit kecuali kandel tambahi. <laughs> kandel apa nyalon bupati malah jalur aku ragat. Ya? <laughs> Monggo Pak Arif. Tersun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru saya Gus Miftah, teman-teman saya Mas Halim, Mas Agus. Saya datang sini niatnya mau ngaji dengan Gus Miftah. Etok-etoknya aku jamaah. Ya. ya. Gus Miftah ini penggemarnya jamaahnya di Blora banyak sekali. Ya, kita merindukan nanti semoga kalau diamanai jadi Bupati Blora akan sering hadir di Blora. Amin. Uh, untuk memberikan menapa tausiahnya di Blora karena sangat dirindukan untuk hadir di Blora. Mohon doa restu seluruh jamaah. Semoga mohon doanya untuk Kabupaten Blora. Kalau nanti yang jadi Bupati santrinya Gus Miftah, semoga akan lebih maju dan barokah. Amin. Atur suwun, Allahumma fiqil tarik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kedua, nah, niki yo ya Gus, yo ya tetap sesok ojo kok apa ya istilahnya? Kiai sing bu, sing pas niku kira-kira kiai sing bupati napa bupati sing kiai? Eh? Kula tak takon, luwe penting kiai ini napa bupati ini? Nah, ngaten. Dadi sesuk niku lah Pak Halim niki dadi bupati. Mboten. Lah niku mboten. Santri-santri niku begitu ditanya, kowe iki dadi santri iso dadi apa? Wah, jawab iso kaya Pak Abdul Halim. Wah, ngono. Jadi ternyata santri niku iso dadi nopo mawon. Santri iso dadi presiden. Sinten? Gus Dur. Santri wakil presiden. Ki Maruf. Santri jadi wakil gubernur Gus Yasin. Santri jadi gubernur Bu Khofifah. Nggih mboten. Santri jadi kiai viral. Lah, niku jadi supaya kemudian orang itu punya cita-cita. Maka Gus Miftah sering mengatakan apa? Kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpiku yang terlalu besar, tapi pikiranmu yang terlalu kecil. Lah, Milo Pak Abdul Halim, tiga menit dari sekarang. Kesuwen disemprit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus Miftah, Kiai berjuta umat yang saya cintai, saya hormati, Bapak Ibu sedaya jamaah Al-Kintiliyah Al-Bantuliyah wonten mboten niki? Wonten. Saking pundi nika sing Bantul niko. Jal tak absen sing Bantul ngacung. Walah alah sakmene kae. <laughs> Luar biasa niki. Jamaah Al-Kintiliyah Al-Bantuliyah saking asuhanipun Gus Miftah luar biasa banyaknya. Bapak Ibu lan sederek sedaya ingkang kawula hormati, alhamdulillah dalu punika kita saged makempal nglajengaken eh, majelis mujahadah zikrul ghafilin malam Ahad Pahing wonten dalemipun Gus Miftah punika mugi-mugi majelis mujahadah, majelis taklim punika saged ningkataken ngelmu, ngamal lan ibadah kita wonten ngarsanipun Allah ing akhiripun kita sedaya kaparingan husnul khotimah mekaten Bapak Ibu derek remen derek bingah derek mangayu anggeni anggenipun Bapak Ibu sedaya derek Gus Miftah wonten majelis-majelis mujahadah majelis taklim kados dalu punika matur nuwun onjih pitepangan rumiyin gandeng kulon ini dudu wong terkenal kaya Gus Miftah kula perlu pitepangan Nami kula Abdul Halim Muslih. Nek kedawan Kang Halim ngoten mawon nggih. Niki sing wong Bantul kenal kula mboten niki? Alhamdulillah. Jj <laughs> nggih matur nuwun. Mekaten wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing nomor telu niki calon wakil bupati Sleman. Kula niku kandien gaweane niku ya tukang gawe bupati. Neng kula rong tahu oleh manfaat songko bupati. Hmm. nih, niku, estu. Kula niku rong tahu ceritane sambat kali bupati bab no mawon. Makin milo bareng-bareng bareng wong telu niki sambutan awake dhewe kabeh duwe wasiat kagem bupati, calon bupati, calon wakil bupati. Nggih? Nah. Mila nyuwun sewu niki pondok niku manggone teng Sleman, tapi alhamdulillah dugi dinten menika kula dereng nate angsal bantuan saking Kabupaten Sleman. tahu. Jadi nyuwun sewu, kalau di daerah-daerah lain niku nyuwun sewu kayak teng Sumatera, teng Kalimantan, teng Sulawesi pundi-pundi. Kalau ada orang daerahnya niku jadi menonjol ngoten niku jadi kebanggaan daerah. Lah kula niku teng Sleman belas sing gagas nggih mboten kula yuran ya jaluk njaluk digagas kula ora digagas bupati ora apa-apa sing penting digagas karo jamaah Insya Allah selamat dunia selamat akhirat kepada Pak Abdul eh, Pak Agus Kholik tiga menit dari sekarang kesuwen tak grandel. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Gus Miftah ingkang tansah kita hormati wonten ing dalu menika Kaulan derek remen eh, wagen derek majelis eh, Dzikrul Ghafilin wonten ing dalu menika. Salajengipun eh, wonten ing mriki menawi Mas Halim wau sampun kondang nggih wonten ing Bantul amargi nggih kala wingi nggih sampun dados wakil bupati nek kula niku dereng. Niki sek ajeng mangke nek direstui kalih Gus Miftah. Nggih niki eh, nyalon wakil bupati saking eh, Kabupaten Sleman. Niki wau Bantul kata sangat nggih. Sing Sleman kata mboten nggih niki. Oh. Alhamdulillah. <laughs> Saya itu nyuwun tungo, lan restunipun eh, para bapak-bapak so ibu-ibu sedaya jamaah majelis dikrul Ghafilin mugi-mugi samangke eh, dalam waget ngemban amanah saking para kiai ingkang sampun ngengken pulau dados uh, bupati lan wak, uh, wakil bupati wonten ing Kabupaten Sleman. Mekaten ingkang waget kita aturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak katuran berdiri dulu. Ayo wasiat nggih calon bupati wakil bupati. Hei calon bupati, Eh, calon wakil bupati. no kupingmu. ojo neko-neko. ojo leno. ojo nakal. Kabeh ngunduh waing pakarti. becek ketite Allah ketoro Laku utama nguntungake wong liya laku utama nguntungake wong liya laku utama nguntungake wong liya heh calon bupati heh calon wakil bupati kapan kowe dadi wong apik lah kapan tepuk tangan untuk semuanya monggo katuran negah Pak Halim Pak Agus kali Pak Arif lah kula niku ajeng mejang sinten man kula nggih los ra rewel, soalé kula ora kepentingan. Nggih napa mboten? Kula takoni, sinten sing ngasal rawuh Gus kabeh oleh teko. Kula mung niteni mawon. Kok saiki gelem teko, sesuk ora gelem teko. Ya, delok wae ngono wae Ya kan kadang-kadang kiai niku mung dianggap kaya dong salam, mung dianggap kaya laos. Napa niku dong salam kali Laos. Yen masak sayur digolekin dhisik dhewe, sayure mateng diguwak dhisik dhewe. Bahkan kadang-kadang Laos niku dipisui. Juwi kok ning piring, oh dimplok bono Laos diancuk. <laughs> Ngoten niku biasa. Nih insya Allah telung tiang tiga niki termasuk tiang-tiang ingkang muhibin, ingkang tresno kali para kiai. Amin Allahumma amin. Yes. Mergo kemana anten calon kula tak ngajini teng mriki mawon nggih. Kan kaya cangkruan kaya. Nggih, apik banget ya ini. <laughs> ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, kula ajeng ngaji babakan Covid nih. Sing kula bahas wingi kali Pak Erick Thohir, kali Pak Ridwan Kamil, kali Pak Menko. Nah. Ning saderenge bocah-bocah mburi iki nyanyi le. Ayo. Lagu niki sesuk ajeng kula usulke dadi lagu soundtrack film Gus Miftah. Eh Mas Imam, Mas Imam diwenemik, Mas Imam sutradarane diwenemik. Mas Imam di Wenemik. Mas Imam Sekjen PBNU sutradaranya di mik. Yeah. Saat teringin nyanyi rumah uh, eh, rumah so Mas Imam, kira-kira sesuk judul filmnya Gus Miftah nopo Mas Imam? Judulnya Insya Allah namanya Infinity. Apa? Infinity. Infinity. Infinity. Wong disoku ku <laughs> Napa niku Mas? Infinity itu kekuatan tidak terbatas. Uh, kekuatan tidak terbatas. Kalih Gus, sesungguhnya ini Gus mumpung jenengan maringi kesempatan matur. Terus nyuwun pangestu sekaligus niki sebagai pemanasan. Niku kan film layar lebar yang nanti akan diproduksi bersama-sama dengan PBNU melalui Gih. NU Channel. Film layar lebarnya judulnya Infinity yang tadi Gus Miftah sudah menceritakan. Nah, sebelum niku kangge pemanasan kita pengen juga mohon barokah doa Gus Miftah dan semua yang hadir jamaah kita lagi mempersiapkan produksi apa film Super Santri superhero nya santri yang nanti insya Allah Gus Miftah akan kita daulat menjadi kiai langit di sananya setuju nggih jamaah setuju nggih saya setuju Oke, okay. saat ini setuju, mulai saat niki biasa kan Bapak Ibu uh, diajak sodakoan biasa toh lah niki kulonyuwun nyuwun sodakohe Bapak Ibu kangge Gus Miftah official dan NU NO channel sodakohe mboten sodakoh duit tapi sodakoh sab sampun sabrek napa dereng lek dereng sabrek kebangetan sing rawuh nggih sabrek Gus Miftah official sabrek NU NO channel sakit ngertos nih subscribe buatin Bu buatan beto HP no. Beto apa buatan? Coba dijajal pun subscribe no dereng. Nggih pun mangke nyuwun apa barokai Bapak Ibu sedaya mumpung niki mulai awal Maulid Gus. Nggih. Niki nyuwun diwasaken solawat Hasbi Robi Gus. Nggih, mungkin Hasbi Robi penutupan. Nggih, penutupan. Saniki rumangsa dosa riyin, niki mejeng dadi uh, soundtrack filme Gus Miftah Binjang. Pun. Bon. Sallu ala Nabi Muhammad jati ne urip yo Sallu ala Nabi Muhammad. Niki tentang Covid. Sing wingi kula bahas. Sak derenge ndonga. Ya cangkeme ngopo to? Ibu Bapak, kenapa ini perlu saya sampaikan supaya Audi KB selamat. Amin. Amin. Nomor siji. Ada yang mengatakan bersih itu menjamin tidak kena corona. Ternyata teori ini salah. Buktinya nopo? Prancis niku negara sing paling resik saat dunia nomor 5. Tapi kenyataannya Prancis niku sing kena Covid 470 ribu. 470 ribu. Artinya apa? Tidak ada jaminan wong sing resik gue ora kena corona. Nomor siji. Nomor loro. Katanya corona itu takut dengan panas. Bukti Buktekke Iran. Iran itu negara yang paling panas karena gurun pasir. Tapi jenengan ngerti? Yang terpapar COVID-19 di Iran 67 ribu. Nomor loro. Nomor telu, wong niku lah hati-hati lah bakal kena corona. Sing kondo sopo? Pangeran Charles Inggris. Sak keluargane kena corona. Padahal dikawal karo pasukan teng Inggris. Nomor telu. Nomor papat, jarene wong niku lah nyuwun sewu Sergap olahraga ra bakal kena corona. Sing kondo sopo? Cristiano Ronaldo corona. Zlatan Ibrahimovic corona. Valentino Rossi corona. Gak ada jaminan. Presiden dengan segera protokolarnya tidak kena corona. Bukti Buktinya Donald Trump kena. Ayo harap ngopo Dokter sing ngerti kesehatan ora bakal kena. Teng Indonesia sing sedo bon 100 dokter lebih. Tak balik saya. Sesuk ya, kekrek cangkemmu lho. Ah. Saniki diwalik. Kalau memang corona itu hanya menyentuh orang-orang yang kotor, kudune pengamen, gelandangan, wongedan, itu seharusnya banyak orang-orang yang tinggal di tempat kumuh, compang-camping, kudune kena corona. Tapi sampai hari ini saya belum pernah mendengar wongedan edan itu kena corona. Mboten, kula pengen jenengan ngajak kula ajak mikir ngoten. Lah mengki kok iso ngono ki sak janjane wonten apa to Gus ngono. Lho, kowe wong desa ngomong konspirasi ya lah lah cangkemmu gaya. Oh, ah. hmm, biasanya mangan sambal terasi ya konspirasi. Ngono sih. Lah kula niku percaya corona niku wonten, wonten tetep wonten. Covid-19 niku wonten. Lah, Maksud kula niku kok iki iki beda teori karo praktek iki beda iki ana apa ngoten. Nggih, mula ngrungokke dhisik. Hmm. Sing mulai dhisik corona. <laughs> Ayah motor mulia mulia. Padahal cintaku padamu seperti coronavirus. Tidak nampak tapi sangat serius. Ya, ya. Ah, Dani Hei bunda. <laughs> ayu nih. pese ya, ayu. Wayai, wayai. Wayai matam. Santunya ini boleh kaya bunda nih, kangelan. Tenan. Limited edition bentuk irung sing kaya ngono niku suwangel niku. Kalau wes suwe ra ketemu bunda, begitu covid wah bentino ketemu, ben lebu kamar kaya mbien kae dil. Tul jaina ora nudel ora pena. Nudel krasa penak sing didudel ndanga-ndanga. Angel angel. Nah. Iki wong iki ngadeg pengen kena corona apa iki? Oh, ora. Jenengan persani, pengamen, pemulung, gelandangan, kula wingi bagi-bagi sembako ning dalan niku. Nggo turu ning gerobak kira kena corona niku. Bahkan wong edan niku kula dereng krungu. Bahkan wong edan niku sehat terus. Jenengan persani jalu wong edan niku. Kudanan, yo ora pilek. Turu pinggir dalan yo ora masuk angin. Buktine ra ono. Wong edan kok njaluk kerokan niku ra ono mangan suko bosok wetenge yo ya ora mules nggih pertanyaannya kenapa orang edan niku ora tau lara soale ra beban pikiran Milo jamaah al-kindiliyah yang jenengan pengen sehat terus dadi ya wong lho goblok to dadi ya wong sing ora beban pikiran goblok goblok iki lho kok malah edan nih, ngendi to iki Ojo kakean beban pikiran. Ayo saya ini tak takon. Kira-kira jenengan karo calon bupati niku luwih kakean pun di pikirane? calon bupati mila sing potensi edan jenengan apa calon bupati lo kan ngaten mila supaya ora terlalu abot beban pikirannya yo ketemu kiai men ono sing ngandani kados wasiate jenengan aja neko-neko aja leno aja nakal soalnya wong niku ketangkep KPK biasanya mergo neko-neko mergo leno mergo nakal niku saat ini sing dicekel KPK kan serong puluh bupati wali kota ini. Kula mboten pengen salah satu di antara mereka menjadi nomor 121. Milo kudu selamat. Engko lha sini sini. Kayak mbiyen nyalon sowane sapa to? Gus Miftah ngono. Oh, saat ini cekel KPK. Waduh yo, Langsung kula barang diselidiki. Jangan-jangan menerima transferan. Ya Allah. Zong. Zong. Pokoknya uang uang niku selamat man kula seneng pas ngaji ning Bantul sesuk kancani Pak Halim, ngaji ning Sleman kancani Pak Agus. Ngono kula seneng, santai mawon. Wong kula niku ajeng tuku tanah ngarep niku urung lunas e kurang ora njaluk kok. Hmm, tenan. Aku ki ngomong ini orang njaluk, mun ben krungu. Hmm. Kode matamu. Oh, <laughs> sesuk ambil aja nganti mergo duit. Nggih napa mboten? arrosi wal murtasi finar sing nyogok karo sing disogok podo-podo ning neroko ayo ibu-ibu milih bundi nyogok napa disogok eh nyogok napa disogok oh malah sogok-sogokan nih kebiye angel angel tarik seri mongko lah kenapa teori kali praktek niki kok bedo jawabannya sederhana karena nyuwun sewu Gusti Allah kok mau atur ora iso Gusti Allah kok mau atur teori akal kok apapun niku nyuwun sewu ora iso wa makaru wa makarallah wallahu khairul magirin, sing pinter ngreka daya niku namung Gusti Allah Mila kula ngomong kali pemerintah niki men menjrengoke pemerintah. Lak wingi demo sing kados ngoten bakar-bakar cangkeme muncrat kabeh bengok-bengok ora nambah covid-19 maka saya sampaikan kepada pemerintah pemerintah hari ini harus lebih lunak untuk membuka pengajian dan majelis taklim Mila kula niku suweneng karo sultan ngarsa dalem niku lak ngendikan Ngarso dalam ini ada peningkatan jumlah covid di Yogyakarta bagaimana? Terus biasa wae, tetap beraktivitas, rakyat juga butuh makan. Nggih napa mboten? Nggih, sing penting jaga protokoler. Weloro ya dilebokke rumah sakit nggih rampung tadi niku. Jangan dibuat jelimet ini demo oleh ngaji ra oleh. Mila kula ora gagas. Kok ana umpamane rene nglarang, Gus tulun sewu, enggak boleh pengajian. Oh tak lawan kok niku, tenan. Kula ora urusan kok kula. Nggih napa mboten? Kok sampai ono wong moro rene Gus Miftah nggak boleh pengajian baru seperti tak lawan es tuh. Wong demo kaya ngono. Apa perlu rakyat sing biasa melu ngaji niku demo riyen supaya diijini nggih napa mboten? Ngono lho. Dadi sing fair-fair mawon. Mila ngarsa dalem niku leres, lak lore tambake. Wong nyatane awake dhewe niki kathah sing nyuwun sewu sudah mulai PSBB. Napa niku begitu dompet dibuka PSBB. Pas saya buka bersih mergo wis ora ana isine nggih napa mboten ayo saiki nyuwun sewu pejabat pundi sing nyediake sembako kaya pondok sing didom enten apa mboten ora ana mila sepindah malekulau kula ulangi niki jamaah sing rawuh mbok keng Bantul Sleman Blora napa pundi mawon sing jenengan ra duwe sembako tenan mungkin mampir teng Buri kok paket setunggal-setunggal ayo calon bupati rawani aku wani kok kepiye ta Ya. Soalnya lah calon bupati ngono malah menderani suap lah kula lah mboten nyalon nopo napa nggih napa mboten? Ayo mila nyuwun sewu. Niki waktine carane pripun? Kula kemutan. Innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita rubah keadaan ini. Tetap menjaga jarak dipatuhi dan lain sebagainya. Tapi ya ayolah diberi keluasan Kadang kalau wingi kalau ngaji tempat Kalongan tempat Malang ditelepon kali Pak Ganjar. Gus ojo ngaji dice, Lah napa, Pak? Iki viral kini medsos gara-gara Gus minta ngaji. Lah lo jawab, kula niku lak ngaji mergo diundang karo panitia. Panitia niku wani gawe pengajian mergo angsal izin saka Kapolres, Bupati sak piturute. Umpama dilarang kudune aparate ya ora ngetokke izin. Kok kula ngaji sing disalah-salahke salah kula niku lah orang nalar niku jenenge jaka sembung bawa golok nggak nyambung ngoten mila nyuwun saya dulu saya mau tegurkan anak buahmu Pak Ganjar Kulang nggih ngomong ngoten wong kulon niku iso teko pundi-pundi mergo diundang karo pani panitia mosok ya kulo marang mbakku dengan ngaji kaya kiai Rapa Ayu. wah ya aku mending kelon ning omah karo bojoku kok padake tarik sis aku ngono bojoku langsung semangka Hai sis Allah tarik bun matamu tarik Oh bunda niku pengertian banget kok. Kula mulai ngaji kesel, sambut tongkatnya dijiko, belangkone dicopot, katoke plotroke. Bunda takon, "Abah ke saya?" Nggih aku kesel pun mang mlumah, Lapi pun tak ida-ida. Ya Allah, tidak ida kok melumah iki lho. <laughs> Ya pun donga bareng-bareng mau. Mudah-mudahan keadaan ini kita dikasih kesempatan untuk oleh Allah untuk merubahnya, nggih. Dan mawon pun to. Maka jenengan sesuk persani dina Jumat deng ainu TV niku lak ra nonton YouTube e. Niku kula kali Parituan Kamil berbicara soal vaksin sak janjane vaksin iki kepiye wis dijajal wingi kali Pak Ridwan Kamil niku supaya ada lebih paham ya pun saya ngadeg hasbi robi bareng-bareng selalu ala Nabi Muhammad amun kuntur sak derenge ndonga, nggih selalu ala Nabi Muhammad hasbi robi jaa Khairullah Nur Muhammad Minta iringan originnya La ilaha illallah Hasbi yang lebih khusyuk minta sama Allah hasbi kula tak ndonga. Hasbi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma asrif anna al-ghadab wal waba wal bala wat ta'un wal quruna innaka ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwata illa billahil aliyil alim ya dal quwwatil matin يا أرحم الراحمين tidak ada satupun kejadian tidak ada satupun penciptaan tidak ada satupun musibah kecuali semuanya ya Allah telah engkau izinkan untuk terjadi ya Allah ya Allah ya Rob semua kejadian yang ada di muka bumi ini ya Allah kami meyakini bahwa semua ini karena takdirmu ya Allah tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali atas izinmu ya Allah. Untuk itu ya Allah. Malam hari ini ya Allah, kami hamba-hambamu yang penuh dosa ini ya Allah. Kami menengadakan kedua tangan kami ya Allah. Kami kusukkan hati kami ya Allah. Kami teteskan air mata kami ya Allah. Untuk meminta kepadamu ya Allah. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala bala Jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala musibah. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala kemungkaran ya Allah. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala kemaksiatan ya Allah. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari berbagai penyakit ya Allah. Jauhkanlah kami dari penyakit taun ya Allah. Jauhkanlah kami dari penyakit menular ya Allah. Jauhkanlah kami dan lindungilah kami dari COVID-19 ya Allah. Ya Allah ya Rob, kami meyakini ya Allah, Corona COVID-19 ini makhlukmu ya Allah. Untuk itu ya Allah, kami mohon kepadamu ya Engkau angkat penyakit ini ya Allah. Kau musnahkan corona ini ya Allah. Kau lenyapkan corona ini ya Allah dengan kuasamu, dengan keakbaranmu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, Jadikanlah bumi yang kami tempati ini kembali menjadi normal seperti sedia kala ya Allah. Jadikanlah kami semua ya Allah tidak dihinggapi lagi dengan rasa ketakutan yang berlebihan ya Allah. Dengan kekhawatiran, dengan kecemasan yang senantiasa tiap hari kami harus hadapi ya Allah. Kami yakin ya Allah, corona ini hanya makhlukmu ya Allah. Corona ini hanya ciptaanmu ya Allah. Dan engkau pula yang bisa melenyapkan dan menghilangkannya ya Allah rahmatika ya arhamar Oh, lanjut kula tandonga hasbi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma srif anna al wal wabah wal bala wa wal qurun innaka ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim ya dal quwwatil matin ya arhamar rahim tidak ada satupun kejadian tidak ada satupun penciptaan tidak ada satupun musibah kecuali semuanya ya Allah telah engkau izinkan untuk terjadi ya Allah ya Allah ya Rabb semua kejadian yang ada di muka bumi ini ya Allah kami meyakini bahwa semua ini karena takdirmu ya Allah tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali atas izinmu ya Allah. Untuk itu ya Allah. Malam hari ini ya Allah, kami hamba-hambamu yang penuh dosa ini ya Allah. Kami menengadakan kedua tangan kami ya Allah. Kami busukkan hati kami ya Allah. Kami teteskan air mata kami ya Allah. Untuk meminta kepadamu ya Allah. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala bala Jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala musibah. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala kemungkaran ya Allah. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala kemaksiatan ya Allah. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari berbagai penyakit ya Allah. Jauhkanlah kami dari penyakit taun ya Allah. Jauhkanlah kami dari penyakit menular ya Allah. Jauhkanlah kami dan lindungilah kami dari COVID-19 ya Allah. Ya Allah ya Rob kami meyakini ya Allah Corona COVID-19 ini makhlukmu ya Allah Untuk itu ya Allah kami mohon kepadamu ya. Engkau angkat penyakit ini ya Allah Kau musnahkan corona ini ya Allah Kau lenyapkan corona ini ya Allah Dengan kuasamu Dengan keakbaranmu Birahmatika ya arhamar rahimin Ya Allah ya Rob, Tak iringan orjennya. مع الله حسبي رب dongo hasbi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma asrif anna al-ghadab wal waba wal bala wa ta'un wal quruna innaka ala kulli shay'in qadir wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil adzim ya dal quwwatil matin يا أرحم الراحمين ada satupun kejadian tidak ada satupun penciptaan tidak ada satupun musibah kecuali semuanya ya Allah telah engkau izinkan untuk terjadi ya Allah ya Allah ya Rob semua kejadian yang ada di muka bumi ini ya Allah kami meyakini bahwa semua ini karena takdirmu ya Allah tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali atas izinmu ya Allah. Untuk itu ya Allah. Malam hari ini ya Allah, kami hamba-hambamu yang penuh dosa ini ya Allah. Kami menengadakan kedua tangan kami ya Allah. Kami kusukkan hati kami ya Allah. Kami teteskan air mata kami ya Allah. Untuk meminta kepadamu ya Allah. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala bala Jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala musibah. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala kemungkaran ya Allah. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala kemaksiatan ya Allah. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari berbagai penyakit ya Allah. Jauhkanlah kami dari penyakit taun ya Allah. Jauhkanlah kami dari penyakit menular ya Allah. Jauhkanlah kami dan lindungilah kami dari COVID-19 ya Allah. Ya Allah ya Rob kami meyakini ya Allah Corona COVID-19 ini makhlukmu ya Allah untuk itu ya Allah kami mohon kepadamu ya. Engkau angkat penyakit ini ya Allah Kau musnahkan corona ini ya Allah Kau lenyapkan corona ini ya Allah Dengan kuasamu Dengan keakbaranmu Rahmatika ya Arhamar Rahimin Ya Allah ya Rabb Jadikanlah bumi yang kami tempati ini kembali menjadi normal seperti sedia kala ya Allah. Jadikanlah kami semua ya Allah tidak dihinggapi lagi dengan rasa ketakutan yang berlebihan ya Allah. Dengan kekhawatiran, dengan kecemasan yang senantiasa tiap hari kami harus hadapi ya Allah. tidak ada satupun kejadian, tidak ada satupun penciptaan, tidak ada satupun musibah, kecuali semuanya ya Allah telah engkau izinkan untuk terjadi ya Allah ya Allah ya Rob semua kejadian yang ada di muka bumi ini ya Allah kami meyakini bahwa semua ini karena takdirmu ya Allah tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali atas izinmu ya Allah. Untuk itu ya Allah. Malam hari ini ya Allah, kami hamba-hambamu yang penuh dosa ini ya Allah. Kami menengadakan kedua tangan kami ya Allah. Kami kusukkan hati kami ya Allah. Kami teteskan air mata kami ya Allah. Untuk meminta kepadamu ya Allah. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala bala Jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala musibah. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala kemungkaran ya Allah. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala kemaksiatan ya Allah. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari berbagai penyakit ya Allah. Jauhkanlah kami dari penyakit taun ya Allah. Jauhkanlah kami dari penyakit menular ya Allah. Jauhkanlah kami dan lindungilah kami dari COVID-19 ya Allah. Ya Allah ya Rob kami meyakini ya Allah Corona COVID-19 ini makhlukmu ya Allah untuk itu ya Allah kami mohon kepadamu ya Engkau angkat penyakit ini ya Allah Kau musnahkan corona ini ya Allah Kau lenyapkan corona ini ya Allah Dengan kuasamu Dengan keakbaranmu Rahmatika ya Arhamar Rahimin Ya Allah ya Rabb Jadikanlah bumi yang kami tempati ini kembali menjadi normal seperti sedia kala ya Allah. Jadikanlah kami semua ya Allah tidak dihinggapi lagi dengan rasa ketakutan yang berlebihan ya Allah. Dengan kekhawatiran, dengan kecemasan yang senantiasa tiap hari kami harus hadapi ya Allah. Kami yakin ya Allah, corona ini hanya makhlukmu ya Allah. Corona ini hanya ciptaanmu ya Allah. Dan engkau pula yang bisa melenyapkan dan menghilangkannya ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Ha illa hasbi